nomor halaman Masabi, masabi adalah jamak dari musabihah atau disebut juga dengan subahah. Dia adalah khorozat, Dia adalah manik mana yang digunakan untuk bertasbih. Yes Om menilai keyakinan peranggapan orang yang menggunakan biji tasbih ini bahasanya biji tasbih ini membantu mereka untuk berarti adik tasbih untuk membantu untuk menghitung tasbih dan zikir. Dan tapi orang-orang sufi menambahkan dari fungsi ini kita tambahkan fungsi ini syekh al kudasah fungsi tambahan yang e, berupa unsur pengagungan, pengkultusan dan tabarok dan keyakinan-keyakinan yang batin. Hampir-hampir mereka tidaklah mengingat Allah dan bertasbih tanpa ditemani biji tasbih. Mahanaha padahal biji tasbih itu mubtada'ah sesuatu ada bid'ah dan tidak ada asal, tidak ada dasarnya dan agama Allah. Nah, siapa lebih-lebih jika diyakini adanya ada fadilah ke keistimewaan dan keutamaan pendapat mu'alif tentang masalah suci tasbih secara mutlak kalau menurut penulis eh, muhakkik dan al akal kita itu adalah bid'ah dan bid'ahnya lebih parah lagi jika diri dengan keyakinan dalam masalah biji tasbih ini menurut saya bahasanya para ulama berselisih pendapat tentang bid'ahnya. Para sahabat Ibn Baz dan Muslimin di fatwa Baladil Haram mengatakan tidak bid'ah karena cuma sekedar alat cuma sekedar alat untuk pikir tidak bid'ah Ini kalau diyakini dan keyakinan-keyakinan tambahan yang tidak benar itu bid'ah. Demikian juga Ustaz Saleh Fauzan di mulakos Fikhi mengatakan kalau ini kalau cuma sekedar untuk alat hitung maka tidak bid'ah. Jadi kalau kalau bid'ah itu kalau jadikan sebagai dia ini punya keistimewaan dan kelebihan-kelebihan tertentu. Namun ada juga ulama yang membitahkannya secara mutlak. Macam saal ini di Silsilah Ta'ifah Jika juga Ali di ilmu usul bidah kan tidak sepakat Abu Zaid dan dia punya buku khusus masalah subhah bicara tentang masalah kita kumpulkan hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang jadikan dasar oleh bagian orang untuk mengadakan puji tasbih baik hadis Nabi tentang masalah berpikir dan kerikil dan beberapa ayat dari salah juga tentang sejarah sang asal kaum muslimin mengenal bid'ah tasbih. Intinya juga beliau mengatakan bid'ahnya. Ini adalah tasawuf dengan orang kafir. sini juga kita jumpai karena al akal menegaskan secara mutlak bahasanya bid'ah sudah adalah bid'ah dan bid'ahnya lebih parah lagi jika diiringi keyakinan adanya keistimewaan pada bid'ah Ini sikap para ulama tentang masalah bid'ah. sikap yang paling tepat dalam hal ini wabah alam yang mendekati kebenaran dalam masalah ini adalah nampaknya ada pada ulama yang membidahkannya karena itu adalah syiarnya orang kafir قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أنا من الأعمال ما يكون فيه خير اشتماله على أنواع أنواع من المشروع وفيه أيضا شر من بدعة وغيرها فيكون ذلك العمل خيرا بالنسبة إلى من اشتمل عليه من أنواع المشروع وشرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من الإعراض عن الدين بالكلية كهل المنافقين والفاسقين karena biasanya ada amal yang mengandung kebaikan ada amal kebaikan disimali karena dia mengandung beberapa macam amal yang disyariatkan namun dalam amal tersebut juga ada kejelekan yaitu bid'ah atau yang lainnya maka amal tersebut adalah amal baik dilihat dari amal-amal masuk yang terkandung padanya dan amal tersebut adalah amal jelek dilihat dari kandungannya berupa berpaling dari agama secara total macam orang-orang munafik dan orang-orang fasik wahada dan amal semacam ini amal yang jelek dicampur dengan amal yang buruk kat uktulia bi aktarul ummah dan jadi permasalahan mayoritas umat Islam fil asman al mutaakhirah zaman-zaman belakang. Fa'alaikahu nabi adabain Maka kewajiban untuk beradab dengan Dua adab Di zaman yang keadaannya semacam ini Yang pertama Ayakuna suka ala tamasuk Bisunati batinan wa zahiran Hendaklah semangatmu berpegang teguh dengan sunnah lahir dan batin fi jika untuk dirimu sendiri wa khasati man dan orang-orang tertentu yang mau taat kepada. wa arifil ma'rufa wa angkiril munkar maka ketahuilah mana yang ma'ruf dalam hatimu dan bencilah kemungkaran dalam hati. Di zaman yang penuh banyak amal itu campuran antara dan buruk, sunnah dengan bid'ah. Maka nasihat beliau yang pertama adalah semangat untuk komitmen dengan sunnah lahir dan batin untuk kalangan tertentu dirimu sendiri dan orang-orang yang mau menerima perkataan Gimana dengan orang lain? Yang kedua, antada unasa ila sunnah biasa bilindah. Tidaklah kau sunnah kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang bisa kau miliki. Namun tentang masalah dakwah, dakwah pada sunnah itu satu hal yang patut diperhatikan. Faidah kau man ya'mal hada wa la guru illa ila syarrin minhu fala tad'u ila tarki munkarin bi fi'lin ma huwa ankaru minhu au tarki wajibin au mandubin taku adaru min fi'li dalikal makruh Namun jika engkau lihat ada orang yang melakukan satu amal semacam tadi, amal yang tidak jelas, yang bercampur baik dan buruk ya, Namun dia tidak akan meninggalkan amal tersebut kecuali akan melakukan yang lebih jelek. Maka jangan dakwai dia. Untuk meninggalkan sebuah kemungkaran dan akan diganti dengan mengerjakan perbuatan yang lebih mungkar lagi. Atau untuk meninggalkan satu kewajiban atau suatu amal yang dianjurkan yang amal yang dianjurkan itu jika ditinggalkan lebih berbahaya daripada mengerjakan amal yang kurang baik, amal yang makau. Walakin jika kana fil bid'ati min al khairi fa'awid anhu al khairi al-masyru'i bihasabil imkani akan tapi jika di dalam bid'ah tersebut ada unsur baiknya ini ada amal bid'ah bid'ahnya bercampur ada yang masuk dan ada yang tidak masuk amal ini ada bid'ah dan ada yang ada bid'ahnya dan ada masuknya fa'awid anhu maka gantilah bid'ah tersebut minal khairi masyru' dengan kebaikan yang disyariatkan. Biasa bil semaksimal mungkin. Kemudian telah menyebutkan kaidah psikologis dalam masalah ini. Idin nufusu la tatruku syai'an ila bisyai'. Karena jiwa orang itu tidak akan mau meninggalkan sesuatu kecuali harus ada gantinya. juga Syekhul Islam sering menyampaikan faedah psikologis faedah kejiwaan maka jiwa manusia sifat karakter jiwa manusia tidak mau meninggalkan sesuatu kecuali ada ganti Oleh yang bagi li ahadin ayatuka khairan ila ila mislihi atau ila khairin min. Dan tidak sepatutnya bagi seseorang untuk meninggalkan satu amal kebaikan kecuali untuk mengerjakan amal kebaikan yang semisal atau amal kebaikan yang lebih baik. Fa'innahu kama anal fa'ilina lihadal bid'ai ma'ibun kot atau makruhan fatarikuna aidan li sunani matmumun fa inna minha ma yakunu wajiban ala al-itlaq wa minha ma yakunu wajiban ala taqyid Dikatakan maka sebagaimana pelaku bid'ah mereka adalah orang-orang yang tercela dan mereka atau boleh jadi melakukan satu hal yang makruh. Maka orang-orang yang meninggalkan sunnah, meninggalkan hal-hal yang sunnah juga mazmumun, juga tercela. Fa'ina minah maka di antara sunnah mayakun wajiban al itlaq ada yang hukumnya wajib secara mutlak wamin hamayakun wajibkan alat wajiban ala dan ada yang wajib bersara sunnah Nabi itu imam wajib dan imam mustahab. Ini namanya sunnah Nabi itu boleh jadi sunnah nabi yang hukum. ada sunnah nabi yang hukumnya wajib dan ada sunnah nabi yang hukumnya mustahab <coughs> maka beliau katakan di antara sunnah nabi ada yang wajib secara mutlak salat lima waktu berwudu mau sholat ini wajib secara mutlak dan ada yang wajib alat takyid berusaha apa contohnya kama anna salatan nafilah telah tajibu walakin man ay salliha yajib alaiha ayat bi akhaniha Contohnya ada sholat sunnah Sholat sunnah itu tidak wajib Sholat duha itu tidak wajib Akan tetapi man arada Siapa yang ingin sholat duha Maka wajib hukumnya Untuk melaksanakan sholat duha ini Sesuai dengan hukum-hukum sholat Baca al-fatihah Dan seterusnya tentang Abdul hukumnya sunat terus oh, kemudian sholatnya seenaknya tidak bisa maka dalam sholat sunat ini ada yang wajib dalam hukumnya sholat tidak ada yang wajib itu wajib dia melaksanakan sholat tersebut dengan memenuhi rukun-rukun sholat pakai ruku, pakai sujud, ya ya semuanya sendiri. Makanya yang dimaksud contoh wajib alat takyid wajib-wajib bersyarat itu wajib hukumnya jika kamu mau sholat duha meskipun ini tidak wajib kalau kamu nggak mau sholat duha baca al-fatihah di sholat duha rukuk dan sujud tidak wajib kalau kamu nggak mau sholat duha tapi kalau kamu mau sholat duha mengerjakan hal-hal ini hukumnya jadi wajib Kama yajibu alaman atas dunub minal kafarat wal qada' wa taubah wal hasanah al mahiyah. Bagaimana wajib bagi orang yang melanggar dosa, melakukan dosa untuk bayar kafarat atau untuk mungkin ada yang wajib untuk dikodok wajib bertobat wajib memperbanyak berbagai amal kebaikan bisa menghapus dosanya wa ma yajibu ala man kana imaman aw qadiyan demikian pula contoh yang lain seandainya orang itu tidak punya dosa dia tidak wajib untuk melakukan kodok tidak punya kesalahan tidak ada kewajiban kodok namun karena dia melakukan dosa kesalahan maka kafarat itu jadi wajib maka ini wajibnya wajib alat taqyid kemudian wa yajibu ala man imaman dan ada kewajiban yang berlaku untuk seorang penguasa, seorang kodi, seorang mufti, walian seorang penguasa menar hukum berupa kewajiban. Seandainya dia bukan penguasa, dia tidak wajib untuk melakukan ini dan itu. Namun karena dia penguasa, jadinya wajib. Kalau dia bukan mufti, seandainya tidak, tidak punya kewajiban ini dan itu. Namun karena dia mufti, ada kewajiban karena sebab dia jadi mufti. Ini wajibnya adalah taqiyah. yang ma yajibu ala talibil ilmi wa nawafil ibadati minal hukum. Demikian juga kewajiban seorang penuntut ilmu. Seandainya dia bukan seorang talibul ilmi, jangan masalah mau ini mau itu terserah dia. Namun jadi wajib karena dia adalah seorang yang dipandang masyarakat sebagai seorang yang mengerti agama satu hal yang tidak wajib atas orang yang lain wanawa fil ibadah menang hukum apa ibadah ibadah sunnah kewajiban kewajiban yang ada pada ibadah maka ada yang maka sunnah Nabi itu tadi berkatakan yang pertama ada yang wajib secara mutlak yang kedua ada wajib alat taqyid yang ketiga ada sunnah Nabi yang juga al mudawamatu ala tarkihi karahatan syadidatan ada sunnah Nabi yang hukumnya makruh kalau terus menerus terus menerus tarki ditinggalkan ini amal ini hukumnya cuma dianjurkan tapi kalau orang itu terus menerus meninggalkannya maka makruh dan jadidah dengan makruh yang sangat mungkin contohnya sholat rawatib orang itu belas sama sekali tidak pernah sholat rawatib bertahun-tahun. Kita nggak kata-katakan dosa namanya tercela dengan sangat tercela. Kemudian contoh sunnah Nabi yang lain, pembagian sunnah Nabi yang lain, mayuk kuhu. Hukumnya makro kalau ditinggalkan atau wajib dikerjakan pada hukumnya sunnah, namun ini alat aima untuk pemimpin tokoh masyarakat Duna khairihim bukan untuk orang biasa Ada yang Ada sunnah nabi yang Hukumnya sunnah Namun untuk pemimpin itu jadi wajib Atau minimal Makoh kalau ditinggal untuk pemimpin untuk orang yang jadi panutan dan teladan. Duna khairihim namun tidak berlaku untuk yang bukan pemimpin. Wa amatuha dan mayoritas mungkin sunnah itu kembali. dan mayoritas sunnah Nabi yajib taklimuha wajib diajarkan wal hadu alaiha dan orang untuk dimotivasi untuk mengerjakannya wa doa ilaiha dan mendakwakan خلقت لتعمل لا لتعمل لتعمل لا لتترك وإنما الترك مقصود لغيره فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك آه، وإلا لم يترك العمل السيئ أو الناقص لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها ما يفسد عليها العمل الصالح نهيت عنه حفظا للعمل الصالح فتعليم المولد فتعليم المولد فاتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن فصله وتعليمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستكبر من ما يستكبر ما يستكبر من المؤمن من المؤمن المسجد تستت ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعد الأمراء إنه أنفق على مصحف ألف دينار أو نحو ذلك فقال دعكم فهذا أفضل من أنفقه تنفقه الذهب أو كما قال مع أن مذهبه أن الزخرفة المصاحف مكروهة وقد تأول بعض الأشهاد أنه أنفقها في توجيه الورق والخط وليس مقصود وليس مقصود أحمد أحمد هذا إنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضا مفسدة كره لأجلها فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإن احتاجوا بفسد لا صلاح فيه مثل مثل mithlu ayyan ayyun siqaha fi kitabin min kutubil hujuri min kutubil asmar al ashar au hikmatin au hikmati farisin wa rum nah berkasir Bekasir minal mungkirin libidah dan banyak orang yang mengingkari bid'ah dalam masalah ibadah dan bid'ah dalam masalah adat tajiduhum kau jumpai mereka itu adalah orang-orang yang mukasirin orang-orang yang malas fi'li sunan untuk mengerjakan sunnah mindalika dari hal itu ibadah dan adat awil amri atau memerintahkannya Wala'alla boleh jadi harakat diri minhum Kondisi banyak dari mereka Orang yang mengkar kita itu Malah aswa Lebih jelek Min haliman ya'ti bidil ibadah Lebih jelek daripada orang yang mengerjakan berbagai ibadah Yang mengandung nauk minal karoha perbuatan-perbuatan yang makruh Walidin bahkan agama adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Walakwama dan tidaklah tegak li ahadima untuk salah satu dari nahi mungkar atau amar ma'ruf bisa bisahibi kecuali dengan pasangannya. falayunha yunha anil mungkar maka kemungkaran janganlah dilarang ila yu'mar ma'ruf dan kata harus diiringi dengan amar ma'ruf yurni anhu yang bisa menggantikan mungkar tersebut Karena sebagaimana kita perintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah dan dilarang untuk beribadah kepada selain Allah. Idrasul amri syahada. Karena pokok urusan dari syahadat la ilaha illallah wa nufus khuliqat li ta'mal. La li tatruk. Dan jiwa manusia itu punya karakter faedah kejiwaan lagi. Punya karakter diciptakan untuk bekerja, untuk beraktivitas jiwa manusia itu punya karakter beraktivitas dan tidak suka ditatruk nganggur tidak tidak beraktivitas oleh karena itu larangan agama itu maksudun ini larangan hal-hal yang patut ditinggalkan itu adalah bukan dimaksudkan karena itu, namun karena yang lain. Namun karena untuk mendukung yang ma'ruf, maka dilaranglah hal yang muka. Fa'ilam yastaghil bi amalin salihin maka jika orang itu tidaklah sibuk dengan amal saleh, maka dia akan sibuk dengan amal yang muka. Maka dilarang untuk mengerjakan yang muka supaya bisa sibuk melakukan amal soleh. Maka ataku maksudun ini. Dilarang hal yang muka supaya orang itu bisa sibuk konsentrasi untuk melakukan hal yang salah, yang baik. Wailah jika dia tidak, tidak sibuk dengan amal yang soleh, maka dia tidak akan eh, meninggalkan amal yang keburukan atau amal yang kurang sempurna. Lakin akan tapi lima karena minal amali saya di antara amal-amal yang jelek ada yang merusak amal yang soleh. Nuyat anhu maka jiwa dilarang untuk melakukannya hibdalil amali soleh dalam rangka menjaga amal soleh. Maka beliau menegaskan pentingnya karena mencarikan bedil solusi dalam dakwah orang tidak hanya sekedar melarang muka, namun harus dicarikan solusi karena jiwa manusia itu diciptakan untuk beraktivitas saya punya satu aktivitas yang muka, ini kalau tidak diganti dengan uh, aktivitas yang makruf sulit dia akan untuk meninggalkan yang dan tadi di paragraf yang sebelumnya berkatakan jiwa itu tidak akan meninggalkan sesuatu kecuali dengan ada gantinya nah, karena itu seorang yang mendakwahkan kebaikan maka tidak sepatutnya melarang seseorang untuk melakukan satu keburukan kecuali diberi kegiatan yang lain yang itu lebih baik daripada kegiatan sebelumnya. Kemudian beliau sampaikan di sini satu hari uh, satu kaidah bahasanya atarku maksudnya ini larangan adalah dimaksudkan untuk yang lainnya bukan karena itunya Kemudian beliau sebutkan juga bahwasanya bid'ah itu ada dalam masalah ibadah dan ada dalam masalah adat. Bid'ah ibadah wal adat. perkara adat itu menjadi perkara kebiasaan orang itu bisa jadi bid'ah itu jika ada unsur ta'abudnya ada unsur takabut kalau perkara adat itu tetap disatukan sebagai perkara adat maka tidak bid'ah perkara adat itu bisa jadi namun sebelumnya ada khilaf tentang apakah ada bid'ah dalam masalah adat. Ada khilaf yang antara para ulama tentang apakah ada bid'ah dalam masalah adat. Nampaknya yang dipilih oleh Syekh Islam ada bid'ah dalam masalah adat. Dalam masalah non ibadah. Namun, kapan kapan adat itu jadi bid'ah? kita mengandung unsur ibadah, diharuskan kalau tidak maka nanti orang itu berdosa terjadi ibadah misalnya berkunjung pada saat Idul Fitri tetangga, tertamu, tetangga kanan kiri, ke saudara, agar ada. Kata asalnya tidak bid'ah. Atau bahkan tidak bisa dikatakan bid'ah menurut ulama ya, tidak ada bid'ah dalam perkara ada. Non menurut ulama yang mengatakan ada bid'ah dalam perkara ada dan yang benar, maka ini baru bisa jadi bid'ah kalau ada unsur-unsur ibadah di situ diyakini ada uh, orang itu akan berdosa kalau tidak mengalukan hal tersebut misal itu atau ada keyakinan-keyakinan yang mengiringi perkara adat ini kemudian tadi beliau katakan orang yang melakukan perkara satu perbuatan yang tercampur antara baik dan buruk itu juga tercela Demikian juga orang yang meninggalkan sunnah itu juga tercela. Maka beliau katakan turunan dari hal tersebut maka banyak orang yang mengkari perkara bid'ah dalam masalah ibadah itu itu banyak yang malas dalam dalam masalah sunnah dia mengkari orang yang berzikir dengan pikir yang uh, berzikir dengan tata cara yang tidak benar Lalu dia sendiri tidak pernah berzikir. Itu banyak. Dan beliau katakan, boleh jadi orang yang mengikari bid'ah ini malah lebih jelek keadaannya daripada orang yang melakukan berbagai amal ibadah namun amal ibadahnya tadi bercampur dengan hal-hal yang tidak benar. Tidak mesti Tidak mesti ya, Berdasarkan penjelasan kita Tidak mesti orang yang mengingkari kita itu Lebih baik daripada orang yang Mengerjakan amal yang agak karuan Ada dalam satu kondisi Orang yang melakukan amal yang karuan itu malah Keadaannya lebih baik daripada Orang yang Mengingkari perkara yang bid'ah Kenapa? Karena yang karena yang namanya yang namanya tercela bukan aja pelaku bid'ah bagaimana tadi kita katakan kama anal fa'ilin yang lihat dan bid'ai ma'ibun fata ikuna aidan sunan madmumun maka bukan hanya pelaku bid'ah saja yang tercela orang yang meninggalkan sunnah juga tercela mengingkari bid'ah itu belum tentu lebih baik keadaannya daripada orang yang melakukan amal yang tidak karuan. Kapan itu? Ketika dia taksir terhadap sunnah yang sebanding dengan bid'ah ini. Ini dikir yang tidak kawat. Ada dikir masuk, dia ini, namun ini juga nggak diangkat-angkat. ini tidak dia kerjakan, dikir masuk tidak dia kerjakan, non dia mengingkari dikir yang campur bau tidak jelas. Kata beliau, maka boleh jadi wala Allah boleh jadi orang yang mengingkari tersebut lebih jelek daripada orang yang melakukan amal yang tidak karuan. Kemudian satu lagi beliau sampaikan takdimul maulid maka mengagungkan maulid Nabi dan menjadikannya sebagai musiman, sebagai event, sebagai aid. Terkadang dilakukan sebagian orang dan untuk orang tersebut dengan mengadakan maulid dia mendapatkan ajun obin pahala besar dikatakan bukan hanya pahala dapatkan pahala besar yakunu lahu fihi ajrun azim dan orang yang melakukan maulid tersebut ini tentu satu catatan berkaitan dengan maulid ini jika maulidnya cuma maulid yang bid'ah saja tidak mengandung syirik itu mengandung syirik masalahnya serai Nah, kalau maulidnya itu cuma sekedar isinya bid'ah saja, maka beliau katakan terkadang pelak orang yang melakukan maulid itu yakunu lahu fi ajrun azim, dia mendapatkan pahala besar. Bukan hanya pahala, pahala besar. Dalam maulid tersebut. Kenapa? Lihusni qasdi, karena niatnya yang baik. Mutakdimi dan karena dia demikian mengagungkan dan menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama pedang tubulaka sebagaimana telah kujelaskan an anau ya sunu min pak dinas bahasanya ada satu hal yang baik untuk sebagian orang untuk sebagian orang amalnya adalah baik mayustak bahu minal mu'minin musadat ini satu hal yang jelek untuk seorang mukmin yang mendapatkan taufik oleh karena itu ada orang yang bertanya pada Imam Ahmad menceritakan sebagian umara mereka mengeluarkan uang sebanyak seribu dinar untuk mengindah-indah musab Al-Quran. Umara mengindah-indah mushaf Al-Quran dan membesar-besarkannya supaya tercatat jemuri kan. Berbuat banyak. dinar satu dinar padahal 4,25 gram 4 4000 gram tambah seperempat seperempatnya 1000 berarti nah 250 gram masih 1000 gram berarti berapa? sekilo ya? Hah? iya Elon Musk untuk mudah-mudah oh, bikin musab yang gede kemudian musab jadikan nama musab itu atau apa atau semacam itu maka Imam Ahmad mengatakan tidak biarkan mereka Fahad Abdul apa yang mereka kerjakan itu dengan berinfak untuk mushaf dapat kemuri ah, itu lebih abdul abdul ma'anfaku fihdah uang yang mereka keluarkan untuk itu lebih baik daripada uang yang mereka keluarkan untuk acara dangdutan, pestana. Dan mereka kemudian sibuk keluar duit untuk bikin acara semacam ini lebih baik daripada dia gunakan untuk uang itu untuk acara lain. Atau kamakal atau sebagian dikatakan Imam Ahmad, kurang lebih Imam mengatakan Ma'ana mazhab pada pendapatnya Imam Ahmad Bahasanya Memperindah mushab itu hukumnya terlarang kata awal ba'dul ashab dan sebagian Hanabilah menafsirkan perkataan Imam Ahmad ini dengan memaknai bahasanya pengumar tersebut mengeluarkan hartanya untuk memperbagus kertas dan memperbagus tulisan. Dan bukanlah maksud Imam Ahmad semacam itu. Itu maksudnya adalah membagus-baguskan covernya eh, dan sebagainya. Ini nama kostu, Namun maksud Imam Ahmad Ada ada sebagian yang Mentakwil supaya tidak bertentangan dengan perkataan Imam Ahmad yang melarang menghias-hias mushaf Dia katakan ini biaya untuk kapas yang bagus Tulisan yang bagus Supaya tidak bertentangan Namun bukan demikian maksud Imam Ahmad. Ini nama namun maksudnya Imam Ahmad Anak hadal amal fihi masalah. Perbuatan Umar ini ada baiknya. Perbuatan Umar ini ada baiknya. Wafihi aidan mafsada. Namun juga ada jeleknya. Kurihal ajliha. Yang jeleknya itu telah karena itu. Namun Fahaula namun mereka mereka ilam yaf'alu hadza yang namanya umara penguasa yang umumnya adalah penguasa itu zaman dulu itu orang bodoh-bodoh tentang agama. Jika mereka tidak mengerjakan hal ini, wa illa jika mereka berhenti nggak mengeluarkan duit ke situ, duitnya akan kemana? Kita bifasadin, nasolah hafihi. Maka akan mereka ganti duitnya itu untuk acara yang lain yang murni rusak tidak ada baiknya akan mending ini rusak ada baiknya daripada rusak tidak ada baiknya sejak dulu tuh Umar itu suka acara wah-wah acara-acara yang bikin mereka itu kondang jadi berita sejak dulu itu udah hobinya Umar bikin acara wah itu udah sejak dulu Nah, kalau nggak duitnya habis untuk acara wah yang ada baiknya, meskipun juga ada jeleknya. Ini nanti untuk bikin acara wah yang cuma jelek tok. Karena pertimbangan ini, maka amat mengatakan biar. Contohnya, mereka akan belanjakan duit tersebut jika tidak untuk keperluan musab di kitab bin mengkutubil fujur akan digunakan untuk untuk keperluan buku yang buku itu buku maksiat. <coughs> Apa itu buku maksiat yang dimaksudkan? Min kutubul asma Samar itu eh, melek di waktu malam Jamannya asma mungkin buku bacaan nggak tahu cerita-cerita buku cerita ya, cerita-cerita yang cuma buang-buang waktu menarik namun orang sampai pegadangan, baca itu awal Ash'ar atau sair, namun namanya tentu maksudnya nggak semua sair terlarang ini sair sair yang jelek-jelek atau untuk hikmat ifar baru untuk keperluan buku filsafat Persi dan filsafat Romawi hikmah itu ada maknanya dari filsafat. Malah untuk tuan buku filsafat. Lebih baiklah untuk bidang-bidang mushaf, bikin mushaf yang gede atau yang apa, waktu banyak. sehingga tak punya duit untuk bikin untuk bikin uh, buku filsafat nah, ini yang lebih baik. maka tidak semua orang melakukan kemungkaran itu diingkari. Maka ini tadi jadi contoh untuk perkataan beliau ada satu perbuatan yang baik untuk sebagian orang namun tidak baik untuk mukmin musaddad muslim multazim untuk orang yang Islam yang tahu agama ini jelek untuk sebagian orang itu yang baik untuk dia untuk umaro ini yang nggak tahu agama buang-buang duit untuk masalah ini ini baik untuk dia Dan untuk muslim yang tahu agama ini jelek tinggalkan masih banyak yang bermanfaat Tuh. Fatasimu li haqiqat. Fatafatta. Fatafat fatafat tono li haqiqat din. Fil amr itu. Fatafat tin. Li Fatafatton. Fatafatton li haqiqat dini. wanjur <clears throat> wanzur mastamilat mastamalat mastamalat alaihil alaihil af'ala af'alu fa'il istamala <clears throat> ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية من المصالح الشرعية والمفاسد بحيث تعرف ما ما ما ما مراتب المعروف ما مراتب مراتب المعروف وما مراتب ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها حتى تقدم حتى تقدم أهمها عند الإزدحام فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل بحيث يقدم يقدم عند التزاحم أعرف أعرف المعروفين معروفين معروفين وينكر وينكر wa yungkiru angkaral ini mungkaraini mungkaraini wa yarji'u aqwa yurajjah wa yurajjah aqwa dalilaini fa innahu huwa khasatul ulama'i bihadzal dini fal maratibu salat <clears throat> ihdah ihdah ihdah ihdah al amalu salihu al masru'u al la karahata fihi wa thaniyatu al amalu salihu min ba'di wujuhihi au aksariha imma li husnil qasdi awil au listimalihi ma'a zalika ala anwa'i min ala anwa'in minal masru'i wa salisatu ma laisa fihi solahun aslan imma likaunihi tarkan lil amali salihi mutlaqan aw likaunihi amalan fasidan mahdon fa amal fa amal aula nah fatafattan maka cermatilah di hakikat din hakikat agama wandur dan lihatlah mustamat al afad maslahat dan bahaya maslahat syariah dan bahaya yang dikandung oleh berbagai perbuatan sehingga engkau mengetahui tingkatan-tingkatan tingkatan hal-hal yang ma'ruf dan tingkatan hal-hal yang muka sehingga tukadim engkau bisa mendahulukan mana yang lebih penting tinggal istiham ketika berdesaan Fa'inna hadha hakikatul ilmi. Inilah ilmu yang hakiki. Inilah ilmunya ilmu. Nah ilmu yang hakiki bima ja'bi rusul. Dengan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Itu mengetahui tingkatan yang ma'ruf dan tingkatan yang muka Bukan hanya mengetahui hal yang ma'ruf dan hal yang muka Namun hakikatul ilmi adalah mengetahui tingkatan yang ma'ruf dan tingkatan yang muka Bukan hanya sudah mengetahui hal yang ma'ruf dan mengetahui hal yang mungkar. Namun mengetahui tingkatan yang ma'ruf dan tingkatan yang mungkar. Fa'inat tamyiz karena membedakan antara hal yang ma'ruf, jenis yang ma'ruf dengan yang mungkar. Harus cuma membedakan ini ma'ruf, ini mungkar. Jenis dalil ini berdalil, berdalil dan ini tidak berdalil. Ya tayasar kasihah. Itu mudah orang yang belajar agama sebentar dia sudah tahu ini ini berdalil ini tidak berdalil ini maaf, ini muka. gampang Iya, teh saru on. mudah kalau cuma membedakan mana yang maaf, mana yang muka. nah yang oleh karena itu beliau katakan hakikatul ilmi bukan mengetahui maaf dan muka, dan mengetahui tingkatan makhluk dan tingkatan muka. Yang makhluk ini mana yang lebih tinggi, mana yang di bawahnya, mana yang di bawahnya. Yang muka ini mana yang lebih parah, lebih parah, lebih parah. Nah, ma'ruf pun muka ma'ruf ataupun tingkatan hal-hal yang ma'ruf dan tingkatan hal-hal yang muka tingkatan-tingkatan dalil sehingga yukodam sehingga didahulukan indah tazam ketika terjadi ketika tidak mungkin semuanya dilakukan ketika berdesaan maka dikerjakan a'raful ma'rufain hal yang ma'ruf yang paling ma'ruf dan diingkari angkaran mungkar lain yang paling mungkar dari dua hal yang mungkar Wayukja dan dinilai kuat akwa dalil lain yang paling kuat dari dua dalil yang ada. Fa innahu wa khasatul ulama bihadad Inilah keistimewaan ulama yang benar-benar alim tentang agama. Ini inilah ilmunya ulama. Ilmunya ulama itu ini manakah yang memilih ta'rafu ma'rufain dan menghindari angkarun mungkarain. Ini ilmunya ulama. Cuma mengetahui ma'ruf dan mungkar tidak perlu sampai derajat ulama. Cuma ini ma'ruf, ini mungkar ini baik nih tidak baik tidak perlu sampai satu ulama pemula dalam penuntut ilmu saja tidak bisa mengetahui oh ini ma'ruf ini baik ini tidak baik namun ilmunya ulama yang benar-benar ulama adalah manakah a'raful ma'rufain dan angkar mungkarain manakah khairu khairain dan manakah syarul syarain manakah yang paling baik dari dua yang baik manakah yang jelek dari dua yang jelek ini khasatul ulama melihat ini keistimewaan ulama yang benar-benar tahu agama ini Fal maratib salasun maka ada tiga tingkatan. Yang pertama ada amal soleh yang masuk yang tidak ada jeleknya, tidak ada makrohnya sedikit pun. Yang kedua ada amal soleh namun amal soleh ini mimbat terwujud Ditinjau dari beberapa sisi Ini amal soleh Namun Atau dari mayoritas sisinya adalah amal soleh Boleh jadi karena niat yang baik Atau karena amal tersebut memuat Ma'adhalika di samping amal-amal yang jelek Memuat beberapa macam amal-amal yang masuk Dan yang ketiga ada amal yang tidak ada baiknya sama sekali. Karena amal ini adalah meninggalkan amal soleh secara mutlak. Apakah dia adalah amal buruk? Mahdon 100%. amal pula adapun yang pertama tingkatan pertama itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batinnya berupa perkataan ataupun perbuatan dalam perkara ilmiah dalam perkara akidah perkara dalam perkara amaliyah perkara fikih mutlak pancar mutlak inilah perkara yang wajib untuk dipelajari dan diajarkan dan perkara yang wajib diperintahkan dan dikerjakan sesuai dengan tuntutan syariah jika sunnah Rasul tersebut hukumnya wajib maka hukumnya wajib dikerjakan dan jika hukumnya adalah mustahab maka mustahab untuk dikerjakan sesuai dengan tuntutan syariat min ijab dari sisi wajib ataukah istihbab wa ala hadad darbi dan dan mayoritas jenis ini inilah amal yang dilakukan oleh sabiqin al awali minal muhajirin wal ansar yang diamalkan oleh salaf yaitu muhajir dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini tingkatan yang pertama. Baik murni, murni baik. Nah tingkatan yang kedua ada baiknya nomor ada jeleknya. Bahwa atau jiddah ini banyak sekali. Fiturkil akhirin dalam amalnya orang-orang belakangan. Ini banyak sekali ada baiknya ada jeleknya orang-orang belakangan minal muntasibina ila ilm orang yang menisbatkan diri pada ilmu orang yang dianggap sebagai ulama atau ibadah dan apa orang yang dianggap sebagai ahli ibadah itu banyak amalnya yang kategori yang kedua wa minal amati aidan orang awam juga demikian yang tidak awam ada yang menisbatkan diri pada ilmu dianggap ulama atau dianggap ahli ibadah Dan beliau katakan bahwa ulat dan mereka-mereka yang amalnya semacam ini ada jeleknya ada baiknya khairun mimman la ya'mal amalan salihan masyru'a wala ghairu masyru'in mereka mereka itu lebih baik daripada pengangguran lebih baik daripada pengangguran siapa itu tidak melakukan amal soleh yang disyariatkan namun tidak pula mengamalkan amal yang jelek yang tidak masuk. Atau lebih parah lagi, man yakunu amaluhu min jinsil muharram. Orang yang melakukan amal-amal yang haram. Semacam kekafiran, kedustaan, khianat dan kebodohan. Dan tercakup dalam masalah ini anbak ketirah. Banyak, berbagai macam yang lain. Dia katakan orang yang amal itu campur ada baiknya ada jeleknya ingat ini <coughs> selama tidak mengandung kekufuan dan kesyirikan itu lebih baik daripada pengangguran amal soleh tidak amal jelek juga tidak mana yang lebih baik jika mau dibandingkan ada orang rajin melakukan amal namun amalnya ada jeleknya dan ada baiknya sama orang pengangguran nggak amal jelek tidak dikerjakan amal baik juga tidak dikerjakan Katakan yang campur tadi lebih baik daripada yang pengangguran. Lebih baik lagi daripada penjahat-penjahat yang suka makan amal-amal yang haram. Kaman <coughs> tak abada bibak di ibadah <coughs> Maka siapa yang beribadah Dengan ibadah-ibadah ini yang mengandung Ala nau minal karoha Ada hal-hal yang terlarang semacam wisal siang puasa wisal atau takdir jin syahwat meninggalkan berbagai eh, hal-hal e, yang menyenangkan hal-hal mubah yang menyenangkan warna budalika dan semacam itu atau orang yang bersengaja untuk menghidupkan beberapa malam yang tidak ada keistimewaannya semacam malam pertama bulan Rajab dan semacamnya maka keadaan orang ini ahli bid'ah yang semacam ini ya, pelaku bid'ah yang semacam ini ini kan bid'ah semua menghidupkan malam awal Rajab ya. ini bid'ah keadaan orang yang melakukan bid'ah ini haluhu keadaannya lebih baik min halil batal daripada al batal pengangguran lihat footnote 2 fa fahiya bimakna al-khusul an ibadatillah wa ta'atih orang malas beribadah dan taat daripada pengangguran laisa fi hirsun yang tidak punya semangat untuk beribadah kepada Allah dan untuk mentaati Allah kasir min haula bahkan banyak dari orang-orang yang mengingkari hadir asya amal-amal di atas. Zaidun adalah orang-orang yang zuhud bijin sila ibadatillah untuk melakukan ibadah untuk mendapatkan ilmu yang nafik dan melakukan amal yang soleh atau salah satu dari keduanya. Mereka mengingkari amal-amal tadi, namun mereka sendiri ini adalah la yuhibuna mereka tidak menyukainya wala yaghbuna fiha dan tidak menyukainya akan tetapi la yumkin la yumkinuhum dzalika fil masyrah atau la yumkinuhum dzalika fil masyrah nah hal tersebut pengingkarannya tersebut tidaklah mendorong dia untuk melakukan hal yang masyrah eh, fayasarifuna kuwatahum ila hadil asya maka mereka me, menggunakan kekuatan mereka ila hadil asya untuk hal hal ini. Fahum bi ahwali maka mereka dengan dengan perbuatannya mungkiruna lil masyur wa ghairu masyur. Dengan perbuatannya mengkari yang masuk dan tidak masuk wabi akwalihim nah, namun dengan perkataannya tidaklah mungkin bagi mereka kecuali mengingkari hal-hal yang tidak masuk. Tidak ada orang yang mengingkari amal-amal bid'ah namun malas karena amal, amal sunnah. Itu beliau katakan orang ini omongannya mengingkari rayu masuk. Namun perbuatannya mengingkari yang masuk dan mengingkari yang rayu masuk. Orang yang mengingkari getol semangat kencang kalau mengingkari bid'ah namun sendiri, biasanya sendiri punya amal. Kata beliau, orang ini omongannya mengingkari yang ghairu masuk non perbuatannya mengingkari yang masuk dan ghairu masuk orang yang kencang mengingkari orang yang sholat malam nggak benar misalnya menyebut aja dalam sholat malam namun dia sendiri nggak pernah sholat malam maka orang ini omongannya mengingkari ghairu masuk non perbuatannya mengingkari yang masuk dan mengingkari yang ghairu masuk maka ini tadi dalam mukodimah mukodimah yang disampaikan oleh Syekhul Islam sehingga untuk mengingkari bid'ah kalau mukodimah untuk mengingkari bid'ah bukan berarti beliau menyepelekan satu hal yang bid'ah namun beliau menunjukkan secara proporsional sehingga orang yang membaca perkataan beliau dan ahli bid'ah inilah <clears throat> kemudian alergi total total menghasilkan mukadimah mukadimah yang sangat bijak <clears throat> tentang masalah perbuatan perbuatan yang <clears throat> nggak benar ini. Memahada meskipun demikian, nah, meskipun demikian, kalau mukmin ya ma ma'ruf yang mungkar. Kalau yang beriman itu mengetahui mana yang ma'ruf dan dan mengkar yang muka. Wala yamna'hu min dzalika dan tidaklah menghalangi seorang mukmin untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar muwafaqat muwafaqatu ba'dil munafiqin lahu zahiran kecocokan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang munafik kepada si mukmin tersebut zahiran secara zahir il amri bidzalikan ma'ruf dalam dalam memerintahkan yang ma'ruf dan yang muka, Maka orang yang mukmin itu menggabungkan dua hal. Orang yang mukmin menggabungkan dua hal. Dia melakukan amal ma'ruf dan melakukan nahi muka. Ya dan tidaklah masalah ketika dia dicocoki oleh sebagian orang munafik orang munafik ini getol makan amal ma'ruf dan naim getol makan amal ma'ruf naim muka dan tidaklah menghalangi seorang mukmin makan amal ma'ruf naim muka mukhalafatu ba'dil ulama ilmu ketika apa yang dilakukan ini menyelisih perbuatan dan pendapat sebagai ulama mukmini. Beliau salah, keliru dan mudah-mudahan beliau dapat pahala dengan istihadnya. Ini adalah muka, tetap diingkar. Perbuatan ulama ini yang menyelisihi yang benar ini tidaklah menghalangi untuk melakukan amar ma'ruf fahadil umur maka perkara-perkara ini dan semisalnya mimma yang bagi Tuhan satu hal yang sepatutnya diketahui dan diamalkan. Maka kita jumpai demikian eh, kata-kata uh, yang bijak yang disampaikan oleh uh, eh, Muslim tentang masalah menyikapi bid'ah yaitu bid'ah amaliyah. Beliau tidak membahas bid'ah itikadiyah ya. Ini bid'ah amaliyah. Bid'ah amaliyah wa bid'ah e, bid'ah ul adat tidak tidak membahas tentang masalah bid'ah itikadiyah. Ini bid'ah amaliyah. Dan bid'ah adiyah tadi yang saya bahas. maka eh, bagaimana kemarin kita sampaikan maka seandainya eh, kita berjalan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam ini dakwah sunnah itu tampak lebih sejuk di negeri kita dan mungkin sebagian perkataan saya ini meluruskan anggapan-anggapan kita yang kurang pas yang dulu pernah kita miliki kita menyikapi perkara-perkara bid'ah sebagian orang punya perkataan bahwasanya kamu jadi orang fasik itu lebih baik daripada uh, kamu jadi ahli bid'ah daripada kamu rajin ini uh, eh, rajin eh, kira jauhlah macam-macam menjadi jamaah tabligh kamu lebih baik jadi uh, orang fasik orang minuman mukomor macam-macam sebagian orang punya perkataan demikian ini tidak disetujui oleh syarul Kau katakan apa? Jadi orang yang melakukan amal-amal bid'ah itu haluhu khairan min ahli batal lebih baik daripada penganggur, bahkan apa apalagi yang amalnya adalah jenis haram apalagi yang amalnya jenis haram yaitu orang fasik penjahat, bajingan dan seterusnya lebih baik orang yang melakukan amal-amal yang campur gak karuan bid'ah namun ingat bid'ahnya bid'ah amalia. di mana yang ada jenis haram hmm? Oh iya, ya, ya. Au man yakunu amaluhu min jinsil muharram. <coughs> Itu nggak setuju kalau orang yang mengatakan Oh itu itu orang fasik, kamu tukang minum-minum, kamu apa mabuk, tukang ini lebih baik daripada kamu tidak ini Beda Enggak. Katakan kalau orang itu amalnya campuran dan bidah yang banyak itu kan bidah yang amal campur. Sebabkan dia mengatakan ta'zim tadi masih amal ditulis sebagai amal campur padahal itu bid'ah hakikiyah bukan bid'ah idofiyah karena pengakuan alam itu bukan Nabi yang ajarkan jenisnya tidak pula tidak pula apa tidak pula amatnya jenisnya tidak pula tata caranya ini bid'ahnya bid'ah hakikiyah macam tadi ihya layalin laku susolaha berkatakan ini lebih baik daripada orang yang pengangguran apalagi orang yang fasik maka tidak benar kalau dianggap semacam itu saya pernah Tidak salah pernah baca macam salah di kalimat macam tadi <coughs> baca mata pelik dari lihat kata itu orang fasik kamu minum gini gini lebih baik daripada kamu jadi Tapi kalau jamaah tablik di tempat kita itu mata paling paling bid'ahnya bid'ah amaliyah jadi ajaran resmi jamaah tablik ya sebagian ada sih ada juga unsur bid'ah iktikadiyah ya Jadi, kalau diitlakan macam itu Ya, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,